Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillahi rabbil alamin Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in Ashadu an la ilaha illallah wa Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Senang sekali pemirsa pada pagi hari ini Kami dapat menjumpai Anda kembali Di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami selalu berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kita yang insya Allah bernilai ibadah semua. Dan juga tidak lupa kami dari sini turut berdoa bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah tersebut. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, insya Allah kita mungkin sudah mendengar sebuah sabda Nabi bahwa di dalam diri setiap manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah perbuatannya. Dan jika segumpal darah itu tidak baik, maka tidak baik pula lah akibat yang ditimbulkannya. Itulah dia kolbu, itulah dia hati. Nah, untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini, kami mengajak Anda untuk berdiskusi tentang kesucian sebuah hati apakah suci itu bersih ataukah suci itu punya makna yang lain telah hadir bersama saya guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soleh Ramli Assalamualaikum Pak Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Pak Kiai Baik, baik. Bagaimana Mas Aji kabarnya? Alhamdulillah, dia sehat pak Pak pakaian nampaknya serasi sekali dengan pakaian begini Pak Kiai. <laughs> Dan terima kasih sudah uh, berkenan hadir pada pagi hari ini. Sama -sama. Dan senang sekali rasanya bisa berdialog lagi dengan Pak Kiai. Dan pemirsa bersama kami juga turut hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim ar dari Bintaro Pondok Aren. Ka, dari Banten ya Bu ya? Ya. ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar Bu? Semua sehat ya Bu? Suami tidak marah ditinggalin pagi-pagi Bu? Oh nggak marah. <laughs> Sudah izin ya? Malah diantar suami sebagian ya? Baik Bu, terima kasih juga telah berkenan hadir dan uh, pemirsa, pada sesi berikutnya nanti kita juga nanti akan dihibur oleh tembang-tembang hadrah insyaallah dari grup Hadrah Nurul Iman Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah Pondok Aren Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah sehat semua ya. Nanti masih masuk sekolah kan? Masih. Oke. Okay. Terima kasih juga telah hadir pada pagi hari ini dan uh, pemirsa sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang seperti apa kesucian hati eh, pada diri setiap kita, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Korea kita, eh, Saudara Rahmawati Hunawa, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau akan membacakan Quran Surah Al-Muddathir, surah yang ke-74 ayat 1 sampai dengan 10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang yang berkumul, bangunlah lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik. Dan untuk memenuhi perintah-perintah Tuhanmu, bersabarlah. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu yang sulit. Bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi para pemirsa pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dilanjutkan bersari tilawahnya surah Al-Muddathir surah yang ke-74 ayat 1 sampai 10 dan kita akan berbincang lebih jauh tentang seperti apa kesucian hati untuk itu jangan pindahkan channel Anda jangan berpindah dari tempat Anda kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Pagi ini kita berbincang tentang kesucian hati Bersama guru kita yang sudah hadir bersama saya adalah Bapak Dr. Andas Kiai Haji Soleh Ramli Baik Pak Kiai eh, Melanjutkan pembicaraan kita tentang kesucian hati Ini merupakan dambaan mungkin bagi orang-orang yang beriman gitu ya Tapi seperti apakah kesucian hati yang dimaksudkan oleh agama kita Nah, kita ingin mendiskusikan lebih jauh tentang persoalan ini. Mungkin langkah yang pertama sebagai sebuah arahan bagi kita semua seperti apa yang dimaksud kesucian hati ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pemirsa dan ibu-ibu di studio yang dirahmati Allah. Berbicara dengan hati, masalah hati memang hati ini setiap manusia punya hati. Hati dalam bahasa Arab itu artinya qalbun. Suci itu artinya nazofah. Nazofatul qalbi. E, kesucian hati. Karena itu setiap sholat kita selalu berdoa pada tahiyat akhir. Hmm. Ibu masih ingat doa itu? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Zat yang suka membolak-balikan hati. Mantapkan hati kami dalam menunaikan dan melaksanakan seluruh rangkaian ajaran agamamu. Nah, berbicara masalah hati ada dalam surah Al-Muddathir yang perlu digarisbawahi baka fatohir sucikanlah pakaianmu pakaian di sini bukan berarti pakaian yang makna labzi mhm. dalam bentuk lahiriah, ya? lahiriah. Mhm. tetapi Pakaian di sini artinya hati kita. Hmm. Jadi Mas Aji, ya. sebelum kita ibadah, upayakan hati kita bersih dahulu terhadap Allah. Karena dunia modern sekarang ini banyak manusia-manusia yang hatinya mulai cenderung berkarat. Hmm mulai ada penyakit-penyakit yang menghinggapinya sebenarnya memang dari dahulu Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada fi qulubihim maradun ada sementara hati-hati manusia yang dihinggapi penyakit lalu sudah dihinggapi penyakit ditambahkan lagi penyakit itu oleh Allah sehingga hatinya semakin berkarat berkarat berkarat naudzubillah pada satu saat hati yang berkarat itu menjadi mati kalau hati sudah mati la yasma'u haqqan dia tidak mendengar lagi yang hak jadi telinga, matanya itu sudah ditutup dari hal-hal yang hak, dari hal-hal yang benar. Karena itu perlu kita mengadakan penyucian hati. Karena Nabi juga mengingatkan kepada kita bahwa uh, hati manusia itu yasda'u. Uh, suka berkarat Oke. Okay. Baik, sebelum kita proses ke pensucian hati ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak pakai tentang penyakit hati ini. Apakah ini diartikan dari sebuah penyakit yang terlek kita kenal hati itu liver, liver gitu ya? Apakah ayo. orang sakit liver? Ataukah seperti apa penyakit hati? Ya. Kemudian berkarat apa memang ada ada karat di hati <laughs> gitu. okay. Sebelum kita proses uh, pensucian tadi, seperti apa Pak Kiai mohon digambarkan kali. Saya kira yang dimaksud dengan uh, penyakit mm -hmm. ya bukanlah penyakit yang dikemukakan oleh para dokter secara medis, secara gitu ya? medis mm -hmm. bahwa liver mm -hmm. dan lain-lainnya ya, ya. ya termasuk juga berkarat bukan surfi berkaratnya besi <laughs> sebenarnya itu dalam bentuk satu kiasan -huh. dalam bahasa balago itu namanya majazi hmm, apa itu pakai kiasan kiasan hmm. nah, jadi uh, dalam bentuk kiasan hmm. bahwa hati itu dikatakan uh, berkarat yeah. Ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya orang yang sudah tidak mendengar lagi nasihat orang lain itu tergolong dan termasuk orang yang punya hati sudah berkarat. Hmm. Mungkin pertanyaan begini Pak Kiai. Nah, ciri-ciri mungkin hati yang berkarat itu yang seperti apa Pak Kiai? Apakah kita memang masuk tadi dalam ciri-ciri itu Pak Kiai? Silakan. Mudah-mudahan tidak termasuk. Mudah-mudahan tidak termasuk. Juga ibu di sini ya, <laughs> tidak termasuk hatinya hati yang berkarat. Seperti apa Pak Kiai? Satu contoh saja kalau mendengar nasihat masuk kuping kanan, uh mhm. -huh. keluar lagi itu Hari masih mending pakai kalau mental langsung pakai. <laughs> Jadi mestinya kan uh, sami'na wa ata'na. Hmm. Kalau ninda hati yang berkarat itu hmm. sami'na wa asoina. Apa itu pakai? Kami dengar, hmm. kemudian kami berpaling dari itu. Hmm, tidak mau taat gitu Tidak gitu mau ya? taat. Contoh yang paling gampang. Oke. Okay. Ibu-ibu hadir ke peringatan maulid di satu majelis. Hmm. Dengar dia ceramah dari ceramah. Dia pergi dari rumah dipakai sandal yang biasa, yang hmm. lama. Hmm. Ini penceramahnya bilang, ibu-ibu ambil yang baik-baiknya saja Tinggalkan yang jelek-jelek. Ya. Tinggalkan yang jelek-jelek. <laughs> Jadi karena hatinya berkarat, ini membalik ini bicara dalam bentuk kiasan, ya. ya. Sehingga diartikan dalam letterlek dalam lafziah. Mhm. ah, saya pakai sandal yang jelek. Carilah dia sandal-sandal yang bagus. Uh Dia pulang ke rumahnya, suaminya tanya, "Kok sandalmu bagus?" Tadi Pak Kiai yang ngajarin pergi <laughs> padahal bukan seperti itu. Ya. ya. Mhm. Nah, artinya yang berkarat ini semua adalah kiasan yes. gitu ya. Tadi contoh yang berkarat. Kalau contoh uh, hati yang berpenyakit itu seperti apa pakai? Atau mungkin bahkan tadi pakai nyebut sampai hati yang mati itu ya yang sudah menolak kebenaran itu pakai. Hati yang sudah mati itu hati yang tidak mau lagi menerima hidayat Allah. Padahal peringatan, nasihat, ya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan kehidupannya itu banyak. Mm -hmm. Yang seharusnya dia ambil pelajaran, diambil nasihat. Tetapi karena hatinya sudah mati, tidak mau dia menerima pelajaran itu. Mm -hmm. Tidak mau mengambil nasihat dari eh, peristiwa-peristiwa uh, yang terjadi apakah itu peristiwa yang bentuknya nasional skalanya atau internasional atau dalam bentuk rumah tangga mm -hmm. yang paling kecil karena pasti ada eh, peristiwa-peristiwa uh, yang terjadi yang membuat hati manusia itu menjadi keras. Hmm. Bahkan tadi mati. Ya. Nah kalau sudah mati tidak bisa disiram lagi. Ya. Bagaikan pohon kalau akarnya sudah habis, mati. itu tidak akan tumbuh lagi. Dipotong aja bagai. Ya. <laughs> Selama masih ada akarnya, ya. walaupun batangnya sudah tidak ada, saya yakin maka akan tumbuh akan subur kembali hati itu seperti hati kita mudah-mudahan amin ya rabbal alamin baik Nah, kemudian pertanyaan berikutnya begini, pakai setelah kita mengetahui mungkin kita masuk di dalam kategori yang mana gitu ya. Mudah-mudahan tidak termasuk yang mati tadi gitu. Diajakin ngaji, ngapain ngaji gitu, kuno gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan mungkin ciri yang yang mati yeah, kali Pak ya Nah, sekarang bagaimana? Tadi pakai ingin sampaikan tentang proses pensucian hati kita kalau sudah ada keburu yang berkarat mudah-mudahan bisa kembali suci hati kita gitu ya seperti apa pak? silakan uh, kalau kita lihat manusia manusia ini hmm. dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipandang dari sudut akidahnya percayaannya hmm. ada beberapa macam satu ada manusia-manusia yang punya hati memang bersih putih bersinar. Seperti apa itu Pak Uh, itulah hati orang mukmin. Hmm. Jadi kalau mendengar nasihat, hmm. kemudian sami'na wa Datang peristiwa, dia ambil pelajaran, semakin dia takarub sama Allah, semakin dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hati manusia yang hitam warnanya hmm. ya terbalik lagi apa itu pak Nah, itulah hati orang-orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah dalam arti tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah. Jadi ini sudah betul-betul tidak mau mempercayai ayat-ayat Allah ataupun seruan-seruan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang semacam ini hatinya sudah uh, tertutup, mhm. terbalik, dan warnanya hitam. Ya. Nah, yang ketiga, ada manusia yang hatinya sebelah berwarna hitam, hmm. sebelah berwarna putih. Mhm. Kira-kira hati siapa itu? Manusia. yang sifatnya bagaimana? Hmm. Ini Mas Aji, uh, ini adalah hatinya orang-orang munafik. kadang hmm. Kadang-kadang di depannya ya, ya. di belakangnya hmm. tidak. Nah, ini kalau dalam hadis Nabi uh, ada tanda-tandanya itu. Hmm. Idza kata apa? Kalau dia berbicara suka dusta, suka bohong. Hmm. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji suka mengingkari. Hmm. Wa itu tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat. Nah, hati-hati yang semacam ini banyak sekarang ini. Hmm. Pertebaran. Nah, tinggal prosesnya bagaimana cara menyembuhkan ya, hati, biar hati yang, hati yang itu, seperti itu supaya tidak lagi dia berbicara dusta. Ya supaya tidak berkhianat, uh hmm. -huh. supaya tidak mengingkari janji, uh hmm. -huh. selalu menepati janji. Betul. Nah, ini yang perlu kita kaji pada pagi hari ini dalam hmm. pagi melalui stasiun televisi kita yang sama-sama kita banggakan ini. Ya, uh, ah, Pak Kiai. Di lain sisi kita juga uh, terbiasa mendengar kolbun salim, Pak Kiai. Hmm. Nah, itu apa? Apakah sama dengan hati yang suci ini? Uh, saya kira itu sama. Hmm. Memang ada ayat uh, yang menyatakan demikian. Yaumalayan faumalun walabanu illa man atallaha biqalbin salim uh, nanti pada satu hari yakni yaumul qiyamah uh, tidak ada lagi manfaat gunanya harta yang banyak pangkat yang tinggi kemudian uh, istri yang cantik suami yang ganteng anak yang banyak itu tidak ada artinya semuanya kecuali mereka yang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, selamat, sejahtera, suci. Suci dari apa? Satu, suci dari kemusyrikan. Hmm, oke. Okay. Artinya datang sama Allah betul-betul iman yang benar. Ya. Tanpa diembeli dengan kekuatan-kekuatan lain. Hmm. Jadi khalis itu uh, hatinya membawa iman yang benar. Itu yang dimaksud dengan qalbin salim. Mhm. Hati yang selamat, hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan kedamaian. Dan kemudian uh, dijelaskan pula bahwa orang yang mempunyai hati yang selamat, yang sejahtera itu jelas dia akan mendapatkan keridoan Allah Subhanahu wa taala, mm -hmm. mendapatkan jannatun na'im. Mm -hmm. nah, dia akan dipersiapkan oleh Allah dengan dan dipersilahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala wasiqal ladina taqau ila jannati zumaro. Ya. dipersilakan untuk masuk dalam surganya hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha hmm. wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Jadi persilakan masuk kemudian silakan Anda masuki surga dalam keadaan selamat. Ya. Salam dengan membawa hati yang selamat, yang sejahtera, sentosa, tanpa di dalamnya ada rasa kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa musyrik dengan benda? Ya. Dengan harta, dengan jabatan bisa saja Mas Haji. Hmm. Jadi musyrik itu nggak hanya dengan uh, menyembah selain menyembah Allah, selain gitu ya. Allah hmm. itu juga dengan harta bisa menuhankan saja harta. menuhankan harta, hmm. uh, lalu harta menjadi nomor satu ya. sehingga panggilan azan datang ini ditinggalkan azan itu. Hmm tidak ditulis. Ya. Baik. Sekarang saya ingin tanya uh, tentang proses pencucian hati ini. Hmm. Kita juga dulu pernah mendengar cerita ketika Nabi Muhammad uh, Isra dan Mi'raj itu ya. Proses itu kan Nabi Muhammad konon katanya dibelah dadanya, diambil hatinya, di, dicuci di situ oleh uh, malaikat gitu ya. Nah, kita ini kan tidak mungkin eh, mendapat proses penyucian hati seperti ya. itu. Tadi yang ditanyakan seperti apa sih proses penyucian hati kita sebagai insan manusia? Mudah-mudahan yang termasuk beriman di sini Pak Amin. Ada langkah-langkah uh, untuk membersihkan hati kita. Ya, seperti apa itu Pak uh, ada katanya obat hati tumbuh hati. hati. Hmm. Hmm. Pertama ya. baca Al-Qur'an serta maknanya. Hmm, hmm, hmm. Ya kan? Ya, betul. Di Al-Qur'an dibaca, pelajari. Jadi karena itu kita sebagai seorang mukmin wajib bisa membaca Al-Qur'an. Hmm. hmm. Dan wajib mempelajarinya dan tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Karena orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran sama-sama punya nilai kriteria yang baik di sisi Allah. Khairukum man ta'allam Al-Quran wa Pertama, langkah pertama baca Al-Quran. Terus tahsinul Quran. Mhm. Seperti kori kita. Kori Nah, tahsin bukan hanya berarti uh, karena orang suara bagus itu kan uh, karunia dari Allah. Betul. Tidak semuanya kita ini dikaruniai suara yang bagus itu. Mm Tahsin di sini eh, betul-betul uh, mengerti tajwidnya. Ada orang bacanya suaranya tidak bagus, mm tetapi uh, tajwidnya benar. Yeah. Itu ya. Betul. Tahsinul Quran. Jadi kata Nabi, Zayinu suatakum bitilawatil Quran. Yang betul. Yeah. si uh, suaramu yang bagus itu karena membaca al quran Karim. Bukan berdendang yang lain-lain ya. Eh, ibu-ibu <laughs> kalau mau mendendangkan anaknya, mau membuai anaknya tidur, ya. cepat tidur ya. Itu jangan dengan lagu-lagu yang menimbulkan birahi, mm -hmm. sahwat ya. Kalau orang tua-tua dulu itu membuai anaknya itu dengan nada-nada kalimat tauhid selawat bukan ya. nina bobo bukan. nina <laughs> la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah As-Sadiqul Wa'dul Amin ya. Kalimat La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Anaknya tidur ya Allah nikmat Baik pakai sebelum kita melemparkan pertanyaan kepada jemaah tadi yang tenang tumbuh hati tadi tadi membaca Quran dengan maknanya membaguskan berupaya mungkin untuk membaca Al-Quran yang lain pakai terus uh, jadikan orang-orang yang baik sebagai teman hmm. ini orang yang baik sebagai teman ya. karena kalau kita berteman sama orang yang tidak baik paling tidak ketidakbaikannya itu akan terkena sama kita ya. saya ada satu cerita dulu teman saya dia baik teman satu kuliah. Hmm. Nah, kebetulan uh, dia lewat satu tempat yang memang di situ banyak wanita-wanita yang nakal uh, gitu ya dalam tanda petik gitu. Hmm. Kemudian ada razia. Pas kebetulan ada razia. razia. Hmm. Nah, dia ada di situ. Lalu ada wartawan. Ya. Langsung <laughs> ketangkap. Tempat ini pagi itu Oh, disorot ya, disorot, di, di, ya, di, hmm. kamera. Ya. Sehingga keluar itu disorot kabar. Uh, tadi jaring wanita ini termasuk gambarnya dia ini padahal dia orang baik hmm. eh, karena di sampingnya orang yang nggak baik jadilah semacam itu hmm. makanya ibu eh, cari teman orang-orang yang baik cari teman orang yang baik itu sama halnya kita bergaul berteman dengan tukang minyak wangi yeah. kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi kalaupun tidak pakai minyak wangi, minyak wangi hmm. harumnya Kecium aromanya juga ya? sudah tercium hmm, okay. alim orang yang alim jadikan teman kemudian yang ketiga hmm. sholat malam hmm. jangan lupa okay. sholat malam yang dimaksud sholat sunnah yeah. di luar sholat yang fardu hmm. ya sholat malam tahajud walau rakatain hmm. nah, sallu wanasuniyamun nasu niyamun walau Sholatlah di waktu malam sholat sunnah hmm. Walaupun cuma dua rakaat Itulah sholat tahajud yang mulai. yang berikutnya masih ada kah Pak Masih ada. Oke. Okay. Barangkali nanti berikutnya atau langsung saja kita teruskan. Uh, ah, mungkin kita selesaikan dulu baru nanti kita pertanyaan. Agak oh, cepat sedikit pakai Jadi uh, eh, tiang bangun di tengah malam. Hmm. Yang keempat. Yeah. Jangan makan terlalu kenyang. Hmm. Ibu. Kosongkan perut kita. Hmm. Ya, ah. Jadi karena kalau makan terlalu kenyang itu akan cepat tidur. Hmm. Jadi tidak lagi berpikir. Daya pikir itu jadi lemah. Ya. Nah, makanya kalau orang berpuasa itu daya pikirnya kuat, kuat ya. Kuat. Kenapa? Hmm. Karena apa yang harus dimasak hari ini? Ya. Berpikirlah ibu-ibu itu ya. Hmm. Jadi kalau sudah kenyang, tidur bawahnya. Lagi, ah, <laughs> bawahnya oh, tidur. tidur saja kan. <laughs> kalau dia dalam keadaan lapar, Baik. lagi masak apa ini? Berpikir dia, kalau masak ini jadi ini, masak ini jadi ini terus berpikir. Itu Baik pakai Mungkin yang kelima kita harus tahan dulu pakai Kita ingin dengarkan ibu-ibu kita ini melantunkan pertanyaannya buat kita. Silahkan Bu yang ingin bertanya tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namanya dulu Ibu? Nama saya Ibu Warni uh mhm. -huh. Majelis Sayung dari Arido Kecamatan Wonokaren, Kelurahan Monopujo Silahkan Bu Warni Saya mau bertanya sama Pak Jai, Jai. Uh mhm. -huh. Mohon penjelasan ada berapa macam bentuk hati manusia. Hmm, oke. Okay. Hmm. Ada berapa macam bentuk hati manusia ya? Baik. Silahkan Bu, pertanyaan yang lain mungkin satu kesempatan lagi saya berikan. Mohon disebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bu Haja Sumiati uh mhm. -huh. Yang saya mau tanyakan pada Pak Kiai Tadi Pak Kiai menyebut-nyebut hati yang berkarat Betul uh, Saya mau penjelasan dari Pak Kiai bagaimana cara mencuci Mhm. hati yang berkarat itu. <laughs> Apakah seperti pisau kita cuci dengan dan air ya, ya? gitu, Hmm apa okay. yang lainnya gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah terima kasih. Kita ke Bu Warni dulu. Kata beliau ada berapa bentuk uh, hati manusia itu pakai. Tadi sebutkan ada yang berkarat, ada yang mati dan lain sebagainya. Silahkan pakai. Bu Warni ya. dan ibu-ibu lainnya ya. Mhm. Pemirsa di rumah Tadi di muka sudah saya katakan bahwa manusia itu hatinya bermacam-macam. Hmm. Nanti tinggal kita select correctionnya di ya. rumah. Masuk yang mana Masuk yang ya? mana ya? kita nih? Hmm. Apakah yang pertama, kedua atau ketiga? Hmm. Syukurlah kalau kita masuk dalam kategori yang pertama. Ya. Ya. Nah, tadi warning bahwa hati manusia itu ada yang putih bersinar. Lahu nur, punya nur nya sinar uh, bersih hatinya mendengar firman Allah uh, ketika mendengar firman Allah hatinya bergetar mhm. wajilat qulubuhum bergetar dia punya hati wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman jadi kalau dibacakan ayat Allah maka imannya tambah tambah dan bertambah pertama di putih bersinar-sinar selalu menerima pesan-pesan dari Allah, menerima pesan dari Nabi dan juga dari para ulama. Yang kedua, hati manusia yang hitam legam terbalik lagi. Seperti halnya apa itu e, orang menaruh satu kaleng ya, kemudian terbalik ada air hujan, walaupun hujan itu deras, nggak akan masuk ke dalam hmm, dalam tampungan tadi ya. Hmm. Kenapa? Karena terbalik. Nah, itulah hati orang-orang kafir dalam pandangan Islam. Hmm. Ya. Makanya tadi ayat yang berikutnya dibacakan tadi oleh korek kita, hmm. di sana ada al-kafirina ghairu yasir. Ya. ya. Dan yang ketiga, ada hati manusia yang 50-50. Sebelah putih, sebelah hitam. Ya. Ini hati kebanyakan manusia. Hati kebanyakan manusia eh, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia bilang saya percaya sama Allah ketika dia bersama orang-orang yang beriman. Ketika dia bersama dengan teman yang tidak beriman, lain lagi ucapannya. Hmm. Inilah hati manusia yang sebelahnya hitam, sebelahnya putih. Ibu di antara ibu-ibu kira-kira ada nggak hati yang semacam ini? Mudah-mudahan <laughs> tidak ada. Pak tidak ada. ya. tidak ada. Bukan hanya itu kan ya, bukan ya. dalam arti akidah, Betul. dalam bentuk wujud perkataan dan perbuatan. Ya. Oke, okay. baik Bu Warni mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Bu. Kemudian Bu Haja Sumiati tadi tentang uh, hati yang berkarat itu seperti apa dicucinya? Apakah hmm. seperti pisau gitu dicuci disabunin dulu terus diguyur dengan air gitu? Hingga tajam kembali. <laughs> Hingga tajam kembali. Silakan, oke. Okay. <laughs> Dalam surah Al-Mutaffifin Allah berfirman, "Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu Sekali-kali hati manusia itu suka berkarat. Mhm. Nah, bagaimana berkaratnya itu? Tadi sudah saya katakan bahwa berkarat itu dalam arti majaziyah. Dalam arti bentuk kiasan, mhm. Bukan sebenarnya, Bu. Jadi arti kiasan bukan seperti pisau berkarat tumpul ya <laughs> itu kan bisa digambarkan yeah. kalau pisau uh, berkarat kan tumpul yeah. dan lagi dipergunakan untuk memotong sesuatu mm -hmm. hati pun demikian kalau hati sudah berkarat dia tumpul untuk eh, melaksanakan perintah-perintah Allah jangankan perintah Allah dengan suami pun suka membangkang suka melawan kadang-kadang suami beri satu kata dijawab seratus <laughs> tapi bukan ibu-ibu yang ada di sini amin amin amin amin jadi bagaimana, bagaimana cara mencucinya ya. itu ada sifaul kalbi obat hati yang ya. tadi saya katakan baru empat uh, tadi ya berempat ya, ya. <laughs> jadi uh, baca Al-Qur'an ibu bisa baca Quran semua kan insyaallah uh, bisa baca Quran kalau enggak ya datangi guru uh, eh, majelis taklim kemudian hadir dan belajar di Al-Quran. Jangan merasa malu seandainya ibu tidak bisa baca Al-Quran, anaknya pintar baca Al-Quran, belajar sama anak boleh tidak? Malu tidak? Tidak malu. Jangan malu. Jangan malu. Ya. Kemudian suami pun tidak bisa. Ya sudah sama-sama. Ibu suami istri belajar sama siapa? Uh mhm. -huh. Anaknya. Tidak apa-apa toh anak ini bisa karena ibu bapaknya juga. Jadi belajar sama anaknya. Sehingga dengan begitu insya Allah rumah itu nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah kita itu dengan suara-suara Al-Quran Kalau perlu, bangunkan anak kita dengan suara Al-Quran hmm. Ya kan? Yeah. Daripada bangunkan susah dengan kita panggil, gak jawab-jawab hmm. Ya siapkan saja uh, <laughs> radio, hmm. udah cari kaset Al-Quran Putar ya. Al-Quran ya. Insya Allah anak itu akan bangun Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin Baik Bu Haji Suniati juga mudah-mudahan terjawab pertanyaannya uh, Pak Kiai kita mungkin harus jeda dulu sesaat Dan pemirsa dimanapun Anda berada Sebelum kita membahas lebih jauh tentang seperti apa kesucian hati ini Kita dengarkan sebuah tembang terlebih dahulu Dari grup Hadra Nurul Iman berikut ini Pemirsa terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia Pagi ini kita masih berbincang tentang kesucian hati Bersama guru kita yang sudah hadir Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soleh Ramli Baik Pak Kiai Tadi tentang bagaimana agar uh, hati kita itu bersih Sudah empat hal tadi yang disebutkan Yang pertama membaca Quran dengan maknanya Kemudian berteman dengan orang yang baik-baik Kemudian sholat malam kalau bisa jangan ditinggalkan gitu ya Kemudian yang terakhir, jangan makan terlalu kenyang. Mungkin ini esensinya uh, ketika ada tetangga yang masih kurangan, berbagilah dengan tetangga. Mungkin begitu ya Pak Kiai ya. Nah sekarang yang kelima kira-kira Pak Kiai. Yang kelima, mm -hmm. Mas Aji, ya. Uh, rajin bersodapoh Hmm, saya jawab duluan lalu <laughs> ya. Silakan Pak Kiai. Seperti apa maknanya? Kenapa? Karena orang bersodakoh itu adalah orang yang membagi rasa kepada orang lain. Mhm. Nah itu dalam Islam ada zakat. Ya. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah, ada zakat sunnah, hmm. -hmm. wajib, ada sedekah sunnah. Nah, ini di luar sedekah yang wajib. Maknanya ya. kalau sedekah wajib adalah zakat. -hmm. Tapi kalau sedekah sunnah, tentunya perasaan kembali. Uh, kita makan nikmat, enak. Tapi sementara ada orang lain yang makan susah. Ya. Dalam arti tidak memperoleh yang dia capai, yang dia cari. Kemudian kita berbagi rasa. Hmm. Nah, bukankah ini juga namanya punya perasaan, punya hati? Hmm. Dengan begitu, hati ini akan terasa bahwa bagaimana kalau saya semacam itu. Hmm. Karena itu Islam mengajarkan sama kita, ibu-ibu, uh, pandanglah dalam soal dunia orang yang lebih bawah daripada kita, lebih rendah. Tapi dalam soal ibadah, pandanglah orang yang lebih tinggi ibadahnya. Hmm. Walaupun dia anak ya anak muda. Ya. Muda rajin ibadah, boleh kita contoh. Boleh kita iri. Tapi iri ini bukan iri yang jelek, ya. yang positif. Ini hasad namanya. Hmm. Tapi hasad yang uh, baik, hasad yang dibenarkan dalam agama karena tidak semua hasad itu ditolak oleh agama. Hmm. Ada yang dibenarkan. Uh, kita ada orang lain ibadah baik, kemudian kita ingin seperti dia. Tapi kalau seperti begini uh, lihat uh, si bapak ini ganteng, uh, saya kepengen betul sama dia. Ah, itu nggak boleh bu. <laughs> itu walaupun ada iri kan? Iya. Iya, ada iri, tapi tidak boleh karena itu milik orang lain. Ya, begitu juga kita bapak-bapak. Ya. Ada wanita cantik, ibu-ibu cantik, hmm. uh, kita bilang, "Duh, ibu cantik. Coba isi saya itu dia." Gitu. Nah, hmm. Nah, ini tidak boleh. Hmm. Nah, tapi yang betul yang bagaimana? Kalau ada terjadi semacam itu setan menggoda kita, cuma kita bilang satu saja. Walati ma'aha ma'aha atau walati ma'ahu ma'ahu. Apa itu? Mas Aji lihat ada wanita cantik, -hmm. bilang saja apa yang ada sama dia -hmm. di rumah juga ada. Hmm, oke. Okay. Dalam artian kita menerima apapun yang ada di rumah ada kita. Ada di rumah kita. Hmm. Ada sama apa yang ada sama istri kita di sana di sana ada di sini ada sama. Demikian pula kalau seorang ibu melihat ada laki-laki ganteng, subhanallah, cukup subhanallah. Hmm. Jangan ada embel-embelnya lagi. Ya. Ini embel-embelnya ini. <laughs> Subhanallah gini, subhanallah. Ikuti terus gitu kemana. <laughs> subhanallah. Ya. ya. Boleh kita memuji boleh subhanallah jadi maksudnya Allah yang telah menciptakan orang itu sebaik mungkin tapi jangan ada rasa cobaan saya jadi suaminya dia ah ini yang tidak benar Baik. ada perasaan seperti itu bu kadang-kadang ya bu ya <laughs> Baik Pak Kiai, tentang uh, saya ingin yang dalami yang nomor lima ini tentang rajin bersedekah Pak Kiai. Pak Kiai, kebanyakan mungkin dari kita, termasuk mungkin saya, ketika bersedekah itu cenderung memilih yang paling kecil yang kita keluarkan untuk <laughs> untuk orang-orang yang mestinya tadi harus kita bantu pakai. Nah, di samping itu pula tidak cukup dengan itu. Terus biasanya ditambah dengan embel kata-kata yang tidak menyenangkan hmm. bagi orang yang menerimanya. Kalau sudah seperti ini, ini seperti apa Pak Kiai? Kita merubahnya untuk menjadi yang benar-benar hati yang kita putih tadi Pak Kiai. Uh, pemirsa di rumah Sebetulnya ayat Quran sudah jelas menggambarkan itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan memperoleh satu kebaikan yang sempurna sebelum kita memberikan sesuatu yang paling kita senangi. Dalam arti bukan begini karena saya senang sama Mas Aji, Mas Aji ini saya berikan anak saya sama Mas Aji, kan begitu maksudnya. <laughs> tapi artinya ya. uh, misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan oleh Mas Aji ya. yang dibutuhkan betul nah, kita punya kita berikan hmm. itu yang kita sayangi kita berikan ya. nah, kemudian uh, berikutnya ya uh, kalau kita memberi jangan diiringi dengan kata yang menyakitkan ya. kita ada tukang minta-minta hmm. kita mau beri ya. tapi kita memberi itu ambil tuh nah, gitu. hmm sudah uangnya kecil lagi kecil lagi tuh harga tuh ah hmm. ini memberi sambil menyakitkan ya. itu di Al-Qur'an diajarkan jadi jangan kamu memberi dengan menyakiti unsur menyakiti lebih baik kita tidak beri tapi kita ucapkan dengan ucapan yang baik hmm. itu akan menjadi sodakoh karena uh, kalam ucapan yang baik itu akan menjadi sodakoh itu tips kalau kita memang tidak kalau punya. Kalau tidak punya. Tapi kalau punya memang harusnya berbagi ya. Harus dua-duanya. Oh dua-duanya. Dengan ucapan oh, okay. yang baik uh mm-hmm. -huh. ditambah dengan pemberian yang sesuai dengan yang kita mampu gitu. Baik, tapi di sisi lain juga gini, Pak Kiai, kalau kita melihat fakta di sekitar kita tentang memberi ini, banyak juga sekarang ditemukan bahwa ada sebuah organisasi yang meminta-minta dan itu tujuannya bukan untuk yang dia minta. Contoh, pembangunan masjid katanya dari kampung mana gitu. Tapi ternyata itu hanya sebuah uh, organisasi, organisasi yang yang bohong gitu pakai. Nah, seperti apa sikap kita terhadap orang-orang yang seperti ini? Uh, begini Mas Aji. Ya. Sebelum kita memberi, tentu kita kan bisa membaca, ya. melihat dan mereka membawa satu surat. Mm -hmm, ya. Betul. Biasanya surat itu. Ya, ya. Kalaupun memang sudah syaratnya cukup dalam pandangan kita. Nah, kita memberi sesuai uh, bukan dengan kemampuan kita. Mhm. Kita berilah, jangan sampai kita tolak. Mm. Ya. Tapi di hati kita jangan sampai ada satu suzon. jangan ya. Jangan-jangan ini uh, diorganisir oleh orang tertentu. Mhm. Ada bosnya ini. Betul. Dan memang dalam masyarakat ada semacam itu. Betul. Kita pernah menemukan juga. Ya. ya. Nah, kita memberi memberi saja sudah. Bismillah. Hmm, niat kita ini niat sampai nggak kira-kira pakai Dan yakin niat kita sampai. Walaupun karena digunakan, untuk yang lain. Lain. Nah, hmm, gitu. okay. Tetap niat kita. Karena uh, orang tergantung niatnya. Ya. Niatnya memberi, walaupun orang itu menggunakannya untuk maksiat. Satu contoh, -hmm. kita beri uh, anak kita uang. Tahu-tahu uang itu dimanfaatkan untuk yang tidak baik. Ya kita tidak bertanggung jawab. Hmm. Kita hanya memberi untuk kebaikan. Dan selama dia menggunakannya kita tidak tahu apa yang digunakannya. Dan kita tidak ikut berpartisipasi dengan kejahatan yang dilakukan itu. Baik Pak Kiai, kita akan berbincang lebih jauh nih Pak Kiai tentang bagaimana kita agar hatinya bersih. Uh, namun kita berikan kesempatan kembali kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silahkan Bu, tolong sebutkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang ingin saya tanyakan namanya kepada... dulu. Oh iya. Maaf. Nama saya Rahma. Ya. Ya, uh, mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kiai. Terkadang kita menemui di masyarakat kita ada orang yang ibadahnya rajin, sholatnya hmm. rajin, infak e, sodakohnya juga rajin tapi di sisi lain e, di hatinya itu masih memiliki penyakit yang tadi yang sudah hmm. disebutkan hmm. oleh bapak nah kalau kita menjumpai orang seperti ini bagaimana cara kita atau bagaimana kalau misalnya kita sendiri yang mengalami bagaimana cara kita mengobatinya mungkin Baik. hanya itu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Rahma Bu Rahma tadi menyatakan bahwa ada orang yang ibadahnya rajin sholat puasa dan lain sebagainya rajin tapi di sisi lain tadi Pak Kiai juga sempat menyebutkan tentang beberapa penyakit hati yang hinggap di orang tersebut. Yeah. Pertanyaan beliau bagaimana tipsnya agar kita bisa terhindar dari situ. Syukur-syukur kata beliau, mudah-mudahan jangan pada diri beliau gitu. Kalaupun ada juga seperti apa tipsnya? Baik, uh, ibu penanya yang berbahagia. Murahma ya. Murahma ya. Uh, memang kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari itu yang namanya penyakit-penyakit hati <laughs> itu menyelinap dalam tubuh kita. Ya dibarengi dengan bisikan-bisikan setan. Eh, tadi contohnya dalam ibadah, ya. apa itu dalam bersodako, eh, dia sodako kalau disebutkan namanya dia makin banyak sodakonya, <laughs> ya namanya riak namanya, ya, ya sumah namanya ingin didengar orang. Kalau tidak eh, disebutkan namanya marah dia, aja, eh, marah gitu. Marah dia, <laughs> malah lebih sedikit lagi nyumbangnya itu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, atau dia ibadah, dia ingin dilihat orang, uh, dia pergi haji, ingin dipanggil Pak Haji, Pak Haji atau Bu Haji. -huh. Mhm. Kalau nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, marahlah dia. -huh. Mhm. Dia bilang, ini kan haji mahal-mahal gitu ya. -huh. Mhm. Oh nggak dipanggil Haji <laughs> gitu ya. Jadi itu namanya ria. Ya. Nah ini ada dalam ini. Dan kita tidak bisa munafik dalam hal ini. Artinya ada dalam kehidupan manusia. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya ya e, pertama, di pertama e, bahwa kita ketahui dulu bahwa itu merupakan penyakit. Ya. Nah, kalau ini penyakit perlu diobati. Mm -hmm. Tapi terkadang kita nggak sadar bahwa itu sebagai sebuah penyakit, nah, okay. Itu kita anggap satu kenikmatan. Oh gitu. <laughs> Ya, apalagi menggunjing orang ya. ya. Ibadah juga hadir di majelis taklim, hmm. di mm-hmm. majelis taklim juga. Hmm menceritakan orang lain. Ya. Keaiban orang lain. Tapi kalau menceritakan kebaikannya tidak apa-apa. -hmm. Tapi kalau menceritakan yang nggak baiknya ini. Nah ini akan merupakan satu dosa buat kita. -hmm. Makanya untuk uh, menghindari itu semuanya, tipnya yang pertama, kalau ada orang berbicara semacam itu, Nabi ajarkan fal yakul inni soim. Hmm. Udah lebih baik kita diam saja. Ya. Tidak usah kita dengarkan. Eh, sekarang kita sedang mengaji, dengarkan saja. Hmm, jangan memberikan komentar jangan lagi. Justru membukakan pintu buat ya. dia. -hmm. Memang saya lihat kemarin, ah, panjang ini. <laughs> Oke, okay, itu tips yang pertama. Ah, ah. Yang kedua? Yang kedua, ya seperti halnya yang pertama obat hati itu, ya, ya e, banyak mendengar dan membaca Al-Quran tadi tembang yang dibacakan oleh anak-anak kita itu hmm. nasib ya. ya. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Apa itu Pak Itu kalamullah. Hmm. Kalam yang qadim. Hmm. Yang tidak pernah jemu kita dengarnya. Hmm. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa Bersihkan hatimu. Hmm. Sucikan hatimu. Yang nanti akan lahir hati yang suci dan perbuatan-perbuatan yang baik di bawah naungan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi bukan sembarang tembang disampaikan hmm. itu. Sebetulnya itu adalah nasihat buat kita. Cuma persoalannya kita nggak ngerti kan ya. Iya, Itu yang kedua. Adakah yang lain Pak Kiai? Uh, untuk yang ketiga ya. yang sama dengan uh, oh, hati itu hati ini, okay. yaitu rajin bergaul sama orang-orang yang baik. Okay. Bu ya. Jadi berteman sama orang yang baik uh, berteman sama orang yang uh, ngerti masalah agama. Dengan begitu kita bisa sharing. Ya. Dengan sharing itu akan menutup kemungkinan pintu-pintu uh, uh, ria, hasu takabur, ujub dan lain-lainnya. Uh, pertanyaan saya pakai tentang berteman dengan orang baik ini apakah dalam hal ibadah saja? Kan padahal kita tahu bahwa uh, dulu Nabi ketika di amalah juga bisa berteman dengan siapa saja Pak Kiai. Ini dalam konteksnya yang seperti apa berteman Betul. dengan yang baik ini? Berteman sama orang yang baik. Pertama kita dahulukan yang seiman. Hmm, oke. Okay. Ya. Yang kedua, kan kita hidup di negara yang eh, heterogen. eh, ya, mm -hmm. yang bermacam-macam. Ya. Akidahnya, kepercayaannya, kebudayaannya. Betul. Nah, kita bisa memilih dan memilah hmm. dari kemajemukan itu bukan berarti juga menutup diri kepada orang-orang yang tidak ya. iman gitu ya. Malah diajarkan oleh Sayyidina Ali, mhm. khudil hikmah walau min ayyi'in kharajat. Ambillah yang baik mhm. walaupun dari mana saja keluarnya itu. Hmm. Apalagi dari teman kita walaupun dia bukan uh, sekeyakinan dengan kita. Tapi dia punya nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif buat kita, kita ambil. Silakan apalagi dari teman yang muslim yang hmm. baik. Ini akan lebih baik lagi. Baik Pak Kiai, berbicara tentang membersihkan hati ini, mudah-mudahan tadi karat-karat yang sudah lengket di kita ini terkikis nih pelan-pelan Pak Kiai. Ya. Iya. Namun sayang sekali kita lagi-lagi harus menyudahinya Pak Kiai karena keterbatasan waktu yang ada. Terima kasih sudah berbagi ilmu lagi pada pagi hari ini Pak Kiai. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas lebih jauh lagi. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Aridha Ya, dari uh, Pondok Aren juga terima kasih sudah berkenan hadir kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita semakin paham bahwa setidaknya ada lima hal yang dapat membersihkan hati kita. Yang pertama adalah membaca Quran dengan maknanya. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Ketiga, ya sholat malam jangan sampai kita lupakan. Keempat adalah jangan makan sampai terlalu kenyang sehingga mematikan akal pikiran kita. Dan yang terakhir, rajinlah bersedekah. Karena esensi bersedekah itu tadi seperti yang disinggung oleh Pak tidak akan berkurang, justru akan bertambah banyak. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita dan membuka wawasan kita untuk bisa melaksanakannya. Saya Rahmaja Asmuri atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya